wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang pertanyaan yang ketiga yang kelak akan ditanyakan di alam kubur yaitu tentang apa agamamu Agama Islam Definisi Islam Secara bahasa artinya adalah menyerahkan Islam secara bahasa artinya adalah menyerahkan Seseorang mengatakan Aslam tu syai' ilaik Artinya adalah aku menyerahkan Sesuatu ini Kepada dirimu Al-Islam secara bahasa artinya adalah menyerahkan. Adapun secara syariat secara agama, istilah agama maka Islam artinya adalah menyerahkan diri kita ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. seseorang dikatakan aslama masuk Islam apabila dia hanya menyerahkan dirinya menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia dinamakan aslama atau masuk Islam orang Kristen misalnya orang Nasara sebelum dia masuk Islam dan dia menganut agama Kristen maka dia menyembah Allah SWT dan juga menyembah selain Allah menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan atau anak Tuhan menganggap Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Dia menyembah kepada Allah yang dianggap sebagai Bapak, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, dan juga menyembah kepada selain Allah. Ketika dia masuk Islam, dikatakan dia masuk Islam apabila dia tinggalkan seluruh sesembahan selain Allah dan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Orang Kristen tersebut dinamakan masuk Islam ketika dia meninggalkan menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia meninggalkan penyembahan terhadap Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam dan hanya menyembah kepada Allah Allah Subhanahu wa taala semata maka saat itu dia sudah dikatakan aslama yaitu masuk di dalam agama Islam jadi al-Islam secara syariat secara istilah agama artinya adalah menyerahkan diri kita ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyerahkan diri kita kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Tidak menyerahkan diri kita, ibadah kita kepada nabi yang disembah. Tidak menyembah kepada malaikat. Tidak menyembah kepada matahari, bulan, bintang atau segala sesuatu yang diagungkan oleh manusia. Orang dikatakan masuk Islam Menyerahkan dirinya Apabila dia meninggalkan Penyerahan diri terhadap selain Allah Dan hanya menyerahkan dirinya Dan juga ibadahnya Hanya kepada Allah SWT semata Ini adalah pengertian Islam Secara bahasa Dan juga secara istilah oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah hendaklah mengetahui pengetahuan-pengetahuan dasar seperti ini. Apabila dia bertemu dengan seorang kafir atau orang musyrik yang ingin bertanya tentang apa itu Islam. Apabila orang tidak belajar atau tidak mau belajar ini saya akan kesulitan dia untuk menjawab Pertanyaan yang sangat mendasar tersebut Namun apabila dia belajar Dan mau belajar Maka insya Allah dengan mudah Secara ringkas Dan singkat Dia menerangkan tentang apa itu Islam Kepada orang lain Al-Islam Secara bahasa adalah penyerahan dan secara istilah syariat adalah menyerahkan diri kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Agama para nabi semuanya dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman dan juga Nabi kita Muhammad SAW agama mereka semuanya satu yaitu agama Islam agama mereka semuanya satu yaitu agama Islam menyerahkan diri mereka dan ibadah mereka, mereka hanya kepada Allah Swt. semata. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an wa may Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala dan tidaklah membenci milahnya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali orang yang membodoh-bodohi menghinakan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya dan sungguh kami telah memilih dia yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia dan dia kelak di akhirat minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman setelah itu, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Aslim." hendaklah engkau berislam qala aslamtu li rabbil alamin maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan aslamtu li rabbil alamin aku menyerahkan diriku dan juga ibadahku hanya kepada Allah rabbil alamin menunjukkan kepada kita bahwasanya millahnya Nabi Ibrahim agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah al-Islam. Beliau mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Bagaimana dengan anak-anak beliau? Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Allah berfirman setelah itu, "Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub." Maka Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya dengan wasiat ini. Dan juga Yakub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya dengan wasiat ini, yaitu wasiat untuk memegang agama Islam. Allah mengatakan, "Ya baniya, Allah astafa lakumuddin din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub alaihissalam beliau berdua berwasiat berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, Inna Allah astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah swt telah memilih bagi kalian sebuah agama fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian beliau berdua mengatakan, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian muslimun. Itu sebagai seorang muslim yang menyerahkan dirinya dan juga ibadahnya hanya kepada Allah SWT. Inilah wasiat yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam dan juga Yakub alaihissalam kepada putra-putra mereka yang isinya adalah supaya mereka berpegang teguh dengan agama yang sudah Allah pilih untuk mereka yaitu al-Islam. Kemudian Allah berfirman setelah itu am kuntum syuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di Apakah kalian menghadiri ketika Yakub alaihissalam menjelang kematian beliau Beliau berkata kepada putra-putranya Ma ta'budu min ba'di Wahai anak-anakku apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia Pertanyaan dari seorang bapak yang saleh Yang mengetahui tentang apa yang terpenting bagi putra-putranya Yaitu kebahagiaan di akhirat Beliau bertanya kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, dan beliau dalam keadaan akan meninggal apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq Ibrahim wa Ishaq mereka mengatakan kami akan menyembah Tuhanmu dan ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq Aku akan menyembah Tuhanmu dan juga Tuhan Ibrahim dan juga Ismail dan juga Ishaq Ilaha wahidah Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala Kemudian mereka mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya berislam menyerahkan diri kami kepada Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya agama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan juga anak-anak mereka adalah agama Islam penyerahan diri hanya kepada Allah SWT dan tidak menyerahkan sedikit pun dirinya dan juga ibadahnya kepada selain Allah SWT. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Bilqis maka isi suratnya diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sesungguhnya ini adalah dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim Artinya surat ini diawali dengan basmalah Kemudian Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin Nabi Sulaiman berkata Kepada Bilqis dan juga pengikut-pengikutnya Janganlah kalian sombong Membesarkan diri di hadapanku Wa'tuni muslimin Danlah kalian datang kepadaku Dalam keadaan sebagai orang-orang Islam menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam agama beliau adalah agama Islam. Nabi Musa alaihissalam waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya wahai kaumku Seandainya kalian benar-benar beriman kepada Allah Maka adalah kalian bertawakal kepadanya Kalau kalian benar-benar orang Islam Menunjukkan bahwasanya Nabi Musa AS beragama Islam Dan juga orang-orang yang mengikuti syariat beliau Yang benar-benar mengikuti syariat beliau alaihissalam Nabi Isa alaihissalam Allah berfirman di dalam Al-Quran Falamma ahasa Isa minhumul kufra Qala man ansari ilallah Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah Amanna billah Washhad bi anna muslimun Ketika Nabi Isa alaihissalam Merasakan bahwasanya orang-orang Bani Israel akan mengingkari syariat beliau, akan mengingkari dakwah beliau, maka beliau berkata kepada murid-muridnya, "Qala man ansari ilallah?" Siapa yang akan bersamaku menolong Allah Subhanahu wa taala, yaitu menolong agama Allah? Qalu nahnu ansarullah. Mereka itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam mereka mengatakan kami adalah penolong-penolong Allah amanna billahi washhad bi anna muslimun kami beriman kepada Allah dan saksikanlah wahai Isa bahwasanya bahwasanya kami adalah orang-orang muslim menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dan juga orang-orang yang beriman kepada beliau mereka beragama satu yaitu beragama Islam. Oleh karena itu para nabi alaihissalam masing-masing dari mereka ketika diutus kepada kaumnya dakwah mereka satu yaitu mengajak kepada kaumnya untuk menyerahkan diri mereka dan juga ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya maka dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah tidak ada sesembahan bagi kalian Yang berhak disembah kecuali dia Ini yang diucapkan oleh Nabi Nuh AS Kepada kaumnya Nabi Hud AS Apa yang beliau dakwakan pertama kali kepada kaumnya Wa ila adin akahum huda Qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin gairoh dan kepada kaum Ad kami telah mengutus Hud alaihissalam. Apa yang boleh dakwahkan? Faqala ya qaumi ibudullah maka dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan yang berat kalian sembah kecuali dia. Wa ila thamuda akhahum salihah قوم ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh wa ila madyana akhahum قال qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh semua nabi alaihi salam alaihi wasallam dakwah mereka satu yaitu mengajak umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam apa itu Islam sekali lagi penyerahan diri dan juga ibadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan penyerahan diri kepada selain Allah siapapun dia walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul apa yang mereka dakwahkan an i'budullah wajtanibut taghut hendaklah kalian hanya menyembah kepada Allah semata dan menjauhi Tauhud Dan jadi masuk dengan Tauhud Adalah segala sesuatu yang disembah Selain Allah SWT Begitulah para nabi dan juga para rasul Agama mereka adalah agama yang satu Oleh karena itu di sini kita memahami Kenapa Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran Inna dina indallahil islam Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah SWT adalah Islam Jadi Islam maknanya adalah penyerahan diri hanya kepada Allah Dan di sini kita memahami firman Allah SWT Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wahwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang tidak masuk Islam masuk ke dalam agamanya para nabi dan juga para rasul maka tidak akan diterima darinya agama apapun dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Apa yang membedakan antara Islam yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW dengan Islam yang dibawa oleh nabi yang lain? Yang membedakan antara Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan yang dibawa oleh Islam yang dibawa oleh Nabi Saleh Islam yang dibawa oleh Nabi Hud AS yang membedakan adalah syariat yaitu tata cara beribadah inilah yang membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain kaumnya Nabi Saleh alaihissalam yaitu Samud dan juga kaumnya Nabi Hud yaitu Ad dua-duanya diajak untuk masuk Islam oleh masing-masing dari nabi mereka diajak pada satu seruan yaitu hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah syariat. Syariat yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya tata cara beribadahnya kapan waktunya ketika, kapan waktunya salat berapa rakaat salatnya ini yang membedakan antara satu dengan yang lain tapi ibadah mereka sama-sama hanya ditujukan kepada Allah Swt. semata. Syariat solat ini sudah ada sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam juga melakukan solat Dan juga nabi-nabi yang lain. Allah Swt. berfirman tentang Nabi Ismail alaihissalam wakana kana ya'muru ahlahu bis dahulu dia yaitu Ismail alaihissalam memerintah keluarganya untuk melakukan salat Nabi Ismail alaihissalam dahulu memerintah keluarganya untuk salat wazakah, bahkan juga di sana ada syariat zakat Nabi Zakaria alaihissalam diceritakan di dalam Al-Qur'an fanadatul malaikatu wa qaimu yusalli fil mihrab ketika maka para malaikat memanggil Nabi Zakaria alaihissalam sedangkan dia dalam keadaan qa'imun dalam keadaan berdiri yusalli fil mihrab sedang dalam keadaan sholat di dalam mihrab itu kamar khusus yang digunakan oleh beliau untuk beribadah menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi Zakaria alaihissalam juga ada syariat sholat Nabi Isa alaihissalam beliau berkata dan perkataannya disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran waja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku berbarokah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah. Dan Allah berwasiat kepadaku untuk melakukan salat dan juga zakat madum tuhayya selama aku masih hidup. Nabi Isa alaihissalam juga melakukan sholat Demikian pula di dalam syariat kita Juga ada syariat sholat Cuma di sana ada hukum-hukum Yang membedakan antara sholat Yang ada di dalam syariat kita Yaitu syariatnya Nabi Muhammad SAW Dengan syariat umat-umat sebelumnya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih Beliau bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Ketika beliau menyebutkan tentang kekhususan beliau dibandingkan umat-umat sebelumnya, beliau mengatakan, "Dan telah dijadikan bagiku tanah ini masjidan wa tahura." Sebagai masjid yaitu tempat bersujud tempat beribadah dan juga sebagai alat untuk bersuci. Tanah sebagai tempat bersujud maksudnya adalah boleh kita melakukan solat di atas tanah dan tidak harus berada di dalam bangunan. Apabila kita sedang dalam keadaan safar atau mengembala kemudian tiba datang waktu sholat maka tidak harus kita mencari sebuah bangunan untuk melakukan sholat boleh kita sholat di tanah yang bersih berdasarkan sabda Nabi SAW Waju'ilat liyal ardu masjidan aku telah diberikan kepadaku telah dijadikan bagiku tanah itu sebagai tempat untuk bersujud dan ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya Karena di dalam syariat mereka Yang namanya ibadah Yaitu salat Itu harus dikerjakan Di dalam sebuah bangunan Watahuran Dan dijadikan tanah bagiku Sebagai alat untuk bersuci Yang dinamakan dengan tayammum Dan syariat tayammum Bersuci dengan menggunakan tanah apabila kita ada udur tidak menemukan air atau ada air akan tapi tidak bisa memakainya karena sakit atau karena sebab yang lain maka disyariatkan tayamum pada saat itu dan ini tidak ada di dalam syariat-syariat sebelumnya tayamum ini adalah termasuk kekhususan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau SAW mengatakan, فَأَيُّمَا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ min ummati salah, fal yusalli." Dan siapa saja di antara umatku yang mendapatkan waktu sholat yusalli Maka hendaklah dia sholat Artinya di mana saja dan tidak diharuskan dia harus sholat di dalam sebuah masjid seperti orang yang dalam keadaan safar atau dalam keadaan menggembala di tanah lapang yang luas yang jauh dari masjid dan tidak terdengar panggilan adzan maka silakan dia sholat di mana saja kemudian beliau sallallahu mengatakan wa ahillat liyal maghanim walam tuhalla li ahadin qabli dan dihalalkan bagiku ghanimah yaitu rampasan perang dan tidak dihalalkan rampasan perang ini bagi umat-umat sebelumku bolehnya mengambil rampasan perang ketika berperang melawan orang-orang kafir yang dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin maka dihalalkan kita untuk mengambil ghanimah tersebut. Dan ini tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumnya. Apabila umat-umat sebelumnya, umat-umat Islam sebelum kita berperang melawan orang-orang kafir, maka rampasan perang tersebut tidak boleh diambil dan harus dibakar. Rampasan-rampasan perang tersebut baik berupa emas, berupa harta, berupa apa saja, maka itu harus dibakar. Dan tidak boleh sedikit pun mereka mengambil dari rampasan perang tersebut. Jadi yang membedakan antara kita atau syariat Nabi Muhammad SAW, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya adalah tentang masalah tata cara beribadah. Adapun maksud dari ibadah tersebut maka sama tujuannya yaitu menyerahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja." Dan masing-masing dari kalian telah kami jadikan syir'ah, syariat dan juga minhaj, yaitu jalan. dan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya yang pertama bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah untuk seluruh manusia. Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah diperuntukkan bagi seluruh manusia. Allah Swt berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Ah. Katakanlah wahai Muhammad, ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian semuanya. Ayyuhan nas, seluruh manusia. Yahudinya, Nasraninya, musyriknya, majusinya, ateisnya. Inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kalian semuanya. Jami'an untuk semuanya. Kemudian beliau SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ana ilan nasi kafah dan dahulu para nabi masing-masing dari mereka diutus kepada kaumnya secara khusus Nabi Saleh alaihissalam diutus kepada Thamud Nabi Hud kepada Ad Nabi Nuh kepada kaumnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya Nabi Shu'aib kepada Madian Masing-masing dari Nabi tersebut diutus kepada kaumnya masing-masing dan disesuaikan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan zaman mereka. Wa bu'ithu ilan nasi kafah. Kemudian beliau SAW mengatakan dan aku diutus kepada seluruh manusia semuanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara keistimewaan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia di, di, diperuntukkan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu barang siapa yang mendengar tentang kedatangan nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW siapapun dia maka dia berkewajiban untuk beriman. Bahkan seandainya ada seorang nabi di zaman sekarang yang masih hidup Maka dia berkewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu Nabi Isa AS Di akhir zaman apabila beliau turun Atau diturunkan oleh Allah SWT Maka beliau akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW Akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan solat di belakang Imam Mahdi sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadul min hadil ummah Yahudiun, walla Nasraniun." thumma yamutu wa yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidak mendengar tentang kedatanganku seorang pun dari manusia baik itu orang Yahudi maupun Nasrani di antara umat ini Kemudian dia meninggal Dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa Kecuali dia termasuk penduduk neraka Kecuali dia termasuk penduduk neraka Orang Yahudi Yang mereka mengaku bahasanya mereka Mengikuti syariat Nabi Musa AS Atau orang-orang Nasrani Yang mengaku bahasanya mereka Mengikuti ajaran Nabi Isa AS apabila sudah datang Nabi Muhammad SAW Maka agama-agama tersebut sudah terhapus dengan kedatangan agama Rasulullah SAW Yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Oleh karena itu kewajiban mereka adalah beriman dengan beliau Apabila mereka mendengar kedatangan Rasulullah SAW Yang telah dikabarkan oleh nabi-nabi mereka baik Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, mereka sudah mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam Taurat dan juga Injil yang memerintahkan mereka apabila datang Nabi tersebut supaya mereka beriman. Apabila mereka mendengar dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW maka mereka termasuk orang-orang yang kafir meskipun mereka mengaku mengikuti agamanya Nabi Musa alaihissalam dan juga mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Di antara keistimewaan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwasanya agama ini itu syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna dibandingkan syariat-syariat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan kenikmatanku bagi kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan bahwasanya agama kita yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang sempurna. Sebagian orang Yahudi datang kepada sebagian sahabat di antaranya adalah kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan kepada Salman, dan Salman dahulu beragama Majusi dan pernah masuk dalam agama Yahudi bahkan pernah masuk ke dalam agama Nasrani sampai akhirnya Allah SWT mempertemukan beliau dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk ke dalam agama Islam orang-orang Yahudi berkata kepada Salman laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah Sungguh nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara bercebok Maka Salman Al-Farisi mengatakan Ajal Iya Dengan bangga beliau mengatakan Di hadapan orang-orang Yahudi benar bahwasanya Nabi kami telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tata cara beristinja beliau alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kemudian Salman mengatakan nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baul beliau wasallam telah melarang kami ketika buang air besar atau buang air kecil untuk menghadap ke kiblat. Bahkan tentang arah ketika buang air kecil atau buang air besar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini tidak dimiliki di dalam agama-agama yang lain. Wa an nastanjiya bil yamin. Dan beliau SAW mengajarkan kepada kami supaya kami beristinja dengan jangan kami beristinja wa alla bil yamin supaya kami tidak beristinja dengan tangan kanan bahkan dengan tangan apa seseorang beristinja bercebok apakah dengan dengan tangan kiri atau atau tangan kanan ini juga diajarkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hadis yang menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan agama ini. Dan ini tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Apabila Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita tentang tata cara beristinja sedemikian detailnya, apa yang kita baca sebelum kita masuk kamar kecil, apa yang kita baca sebelum kita keluar, bagaimana cara bercebok dengan tangan kanan atau tangan kiri ke arah mana sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW maka tentunya perkara yang lebih besar dari itu lebih pantas untuk sudah beliau ajarkan masalah akidah masalah akhlak masalah muamalah tata cara jual beli tata cara utang piutang tata cara zakat bahkan dalam masalah pemerintahan bagaimana mengatur rakyat bagaimana mengatur masyarakat bahkan tentang sikap seorang rakyat terhadap penguasa semuanya sudah beliau SAW ajarkan kepada kita semua dan mengetahuinya orang yang mengetahui dan tidak mengetahuinya orang yang tidak mengetahui. Semakin kita mau belajar dan mendalami agama Islam ini, niscaya kita akan semakin yakin tentang kesempurnaan agama ini. Kemudian yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Di dalamnya adalah ama, ada amalan yang zahir dan juga ada amalan yang batin. Ada ada amalan lahiriah dan juga ada amalan-amalan yang letaknya di dalam hati, yang ada di dalam batin seseorang. Dan jumlahnya cukup banyak. Adapun amalan yang zahir maka yang paling penting di antara amalan-amalan yang zahir tersebut adalah apa yang dinamakan dengan arkanul Islam. Yang dinamakan dengan arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Ini adalah amalan-amalan zahir yang kita kerjakan dengan anggota badan kita dan yang paling penting adalah apa yang dinamakan dengan arkanul Islam yaitu rukun-rukun Islam yang jumlahnya ada lima Dua kalimat syahadat Salat Zakat Puasa Kemudian yang terakhir adalah berhaji Di antara sekian banyak amalan-amalan yang dohir Maka yang paling penting Adalah kelima amalan ini Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan Islam itu dibangun di atas lima perkara Yang pertama adalah Syahadatain syahadati an ilaha illallah Tidak ada sesembahan bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Wa anna Muhammadan Rasulullah Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Dan mendirikan salat Membayar zakat Menunaikan ibadah haji Kemudian berpuasa di bulan Ramadan Inilah yang dinamakan dengan Arkanul Islam itu rukun-rukun Islam Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah Hendaklah dia memberikan perhatian yang khusus Tentang arkanul Islam ini Sebelum dia memperhatikan yang lain Karena ini adalah amalan-amalan Zahir yang paling penting di dalam agama kita Lebih penting daripada sholat rawatib Sholat malam Sholat witir Sholat duha lebih penting dari itu semua adalah arkanul Islam al-khamsah. Syahadatain Alhamdulillah kita sudah mengetahui maknanya atau sebagian maknanya sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan kemarin dan juga yang sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang ma'rifatullah, siapa Allah swt? dan juga siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadatain kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesembahan selain Allah banyak. Ada orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah patung, menyembah jin. Itu adalah disembah oleh manusia. Cuma yang berhak untuk disembah di antara sesembahan-sembahan tersebut hanyalah satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena segala sesuatu yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak, yang benar. Adapun segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil. Yang berat disembah hanyalah Allah Swt. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Dan jadi masuk adalah sholat lima waktu yang telah diwajibkan kepada kita kaum muslimin pada tahun 10 kenabian ketika Nabi Muhammad SAW diisra dan juga mi'rajkan oleh Allah Swt dan hukumnya adalah wajib Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat lima waktu Maka dia telah kafir Sebagaimana dikatakan oleh para ulama Karena dia mengingkari Sesuatu yang darurat Diketahui oleh semua kaum muslimin Semua orang Islam Sampai orang yang tidak sholat sekalipun Ketika ditanya apakah Solat lima waktu ini wajib atau tidak Mereka mengatakan itu wajib Apabila ada orang yang mengingkari Meskipun dia melakukan solatnya, Tetapi dia mengingkari tentang kewajibannya Maka dia telah dihukumi sebagai Orang yang murtad dari agamanya Adapun orang yang meninggalkan solat lima waktu Karena malas Dan dia mengetahui bahwasanya solat lima waktu adalah wajib maka para ulama dari madhab yang empat berselisih pendapat Apakah orang yang demikian adalah dihukumi orang yang kafir atau tidak Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya orang yang demikian keadaannya Yaitu meninggalkan sholat karena malas Padahal dia tahu bahwasanya sholat tersebut adalah suatu yang wajib mereka mengatakan bahasanya orang tersebut kafir mereka berdalil dengan beberapa dalil di antaranya adalah sabda Nabi Sallam, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tar faman kafar Perjanjian antara kita dengan mereka yaitu orang-orang kafir adalah salat maka barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekufuran dan juga kesyirikan adalah masalah meninggalkan salat. Sebagian ulama mengatakan di sini Rasulullah SAW mengatakan al-kufri wasyirk atau asyirki wal kufur, Menggunakan al ketika mengatakan al kufur. Dan di dalam bahasa Arab ada perbedaan antara sebuah kalimat yang memakai al dengan yang tidak memakai al. al kufur dengan kufrin ini maknanya lain. Sebagian ulama mereka mengatakan di sini Rasulullah SAW mengatakan Baina syirki wal kufur, Menggunakan al Menunjukkan bahwasanya kekufuran di sini Adalah kekufuran yang besar Yaitu yang mengeluarkan seseorang dari Islam Karena kekufuran Ini terbagi menjadi dua Ada kekufuran yang besar Yang mengeluarkan seseorang dari Islam Dan ada kekufuran yang kecil Yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam Ulama yang mengatakan bahwasanya Orang yang meninggalkan sholat karena malas Padahal dia tahu mengetahui, mengetahui kewajibannya adalah kafir Berdasarkan hadis ini Dan hadis yang kedua ini sahih Diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Terlepas dari mana yang benar Dan mana yang lebih kuat Dari dua pendapat yang kita sebutkan Namun perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan meninggalkan salat karena malas dan dia mengetahui bahasanya itu adalah wajib terlepas dari perbedaan pendapat tersebut yang jelas perbedaan pendapat ini menunjukkan tentang bahayanya orang yang meninggalkan salat oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah apabila melihat saudaranya yang masih bermalas-malasan untuk melakukan sholat lima waktu ini maka adalah menasehati dan terus-menerus menasehati jangan menasehati hanya sekali, dua kali, tiga kali tapi tidaklah dia camkan di dalam dirinya bahwasanya dia akan terus menasehati saudaranya sampai kapanpun sampai dia mendapatkan hidayah wastabir alaiha wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah untuk memerintahkan salat tersebut. Jadi kita nasihatkan, kita nasihati mereka dengan nasihat yang baik untuk menjaga salat lima waktu ini dan bahwasanya dia adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun Islam. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis dengan kertas. Dan barang siapa yang belum memiliki kertas Silahkan ke depan dan mengambil kertas di depan Kemudian diantara rukun Islam adalah menunaikan zakat di mana zakat ini sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersamaan dengan salat. Wa aqimus wa atawuz zakah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Allah SWT sering di dalam Al-Quran Menyebutkan zakat bersamaan dengan sholat Menunjukkan tentang pentingnya Membayar zakat ini Dan tidak semua orang Islam Berkewajiban untuk membayar zakat zakat harta ini diwajibkan pada harta-harta tertentu saja. Tidak semua harta yang kita miliki ada kewajiban zakat di dalamnya. Di antara zakat yang wajib atau harta yang wajib dizakati di antara jenisnya adalah binatang ternak seperti onta, sapi dan juga kambing. Maka ini adalah tiga jenis binatang ternak yang termasuk yang dizakati. Adapun binatang ternak yang lain seperti ayam, bebek, ikan, maka ini tidak ada zakatnya. Dan di antara harta yang dizakati seperti emas dan juga perak. Kemudian hasil tanam-tanaman. Maka ini adalah termasuk harta-harta yang disakati dan tidak semua jenis-jenis harta tersebut yang kita sebutkan itu langsung ada kewajiban zakat di dalamnya. Di sana ada yang dinamakan dengan nisab yaitu kadar tertentu, jumlah tertentu apabila sudah sampai kepada jumlah tersebut kadar tersebut maka baru ada kewajiban zakat di dalamnya. Seperti misalnya kambing Apabila seseorang memiliki banyak kambing Maka tidak ada kewajiban membayar zakat Dari kambing-kambing tersebut Kecuali setelah berjumlah 40 ekor kambing Kalau kurang dari 40 ekor Maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya jadi di antara jenis-jenis harta tersebut di sana ada yang dinamakan dengan nisab yaitu kadar jumlah di mana apabila sudah sampai kepada jumlah tersebut baru ada kewajiban zakat di dalamnya. Dan di sana ada yang dinamakan dengan haul. Artinya sudah satu tahun Emas Itu nisabnya adalah 85 gram Apabila seseorang hanya memiliki 50 gram emas Maka belum ada zakatnya Kapan ada zakatnya? Kalau sudah sampai 85 gram Kalau sudah sampai 85 atau lebih Maka sudah ada kewajiban zakat di dalamnya Berarti semenjak emasnya sampai 85 gram Maka dihitung dari saat-saat itu sampai satu tahun. Baru setelah lengkap satu tahun dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar dua setengah persen. Apabila di dalam satu tahun emas yang beratnya 85 gram tersebut berkurang sebelum lengkap satu tahun maka batal dan tidak ada zakat di dalamnya. Jadi ada yang dinamakan dengan haul itu sudah berumur satu tahun semenjak sampai nisabnya. Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah apabila dia melihat bahwasanya dia memiliki harta yang ada kewajiban di dalamnya yaitu kewajiban zakat, maka hendaklah dia bertanya kepada ahlul ilm kepada ustadz yang ada di sekitarnya apakah ada kewajiban di dalamnya atau tidak supaya dia menunaikan zakat tersebut sesegera mungkin. Kemudian di sana ada puasa Ramadan yang diwajibkan pada bulan puasa. Kemudian haji ke rumah Allah SWT yang alhamdulillah e, kita semua atau bapak-bapak sekalian dan juga jamaah sekalian sudah melaksanakan ibadah haji tersebut dan kita memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan haji yang mabrur. Itulah yang bisa kita sampaikan tentang ma'rifatu dinil Islam yaitu mengenal agama Islam dan semoga apa yang kita sampaikan dari awal tentang ma'rifah Allah SWT mengenal Allah SWT dan juga mengenal Rasulullah SAW dan juga mengenal agama Islam yang kita sampaikan hari ini bisa dipahami dan juga bisa diamalkan dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Tadi disebutkan bahwasanya Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam sholat di belakang Imam Mahdi. Bahwasanya dan Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Apakah ini simbol atau secara fisik ada Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam? Secara fisik. Jadi Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam keduanya termasuk tanda-tanda Kubro terjadinya hari kiamat termasuk tanda-tanda yang besar akan dekatnya hari kiamat Imam Mahdi akan ada secara fisik demikian pula Nabi Isa AS akan datang ke dunia siapakah Imam Mahdi Imam Mahdi ini adalah seorang manusia termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam dan beliau adalah termasuk ahlul bait yaitu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Imam Mahdi tersebut namanya sama dengan Nabi, nama Nabi Muhammad SAW yaitu Muhammad dan bapak beliau namanya sama dengan bapaknya Rasulullah SAW Yaitu Abdullah Sehingga Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah Dan dia adalah keturunan dari Hasan bin Ali Keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Talib Dan sebagian ulama memberikan keterangan Di antara hikmah Kenapa Imam Mahdi kelak adalah keluar dari keturunan Hasan bin Ali karena Hasan bin Ali beliau telah tanazzul mengalah dari kekhilafahan dan menyerahkan kekhilafahan kepada sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan padahal beliau berhak dan Allah Swt ingin mengganti apa yang telah beliau lakukan karena beliau meninggalkan sesuatu karena Allah demi persatuan kaum muslimin saat itu dan demi tidak tertumpahnya darah maka beliau mengalah dan menyerahkan kekhilafahan kekuasaan kepada sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan maka Allah SWT mengganti bahwasanya ada di antara keturunan beliau yaitu Imam Mahdi yang kelak akan menjadi orang yang berperan. Apakah sholat arba'in itu harus ikut berjamaah dengan imam di sini atau jika tertinggal boleh membuat jamaah sendiri di masjid ini? Yang dimaksud dengan sholat arba'in di sini adalah apa yang dimaksud apa yang ter, tercantum di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah man shalla fi masjidi hadza arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bari'an wa najatun minal minal adzab wa bari'an minan nifaq barang siapa yang salat di masjidku ini 40 salat dan tidak ketinggalan satu salat pun Artinya berturut-turut 40 waktu tidak ketinggalan satu salat pun Maka akan ditulis baginya Kebebasan dari neraka Dan selamat dari azab Dan akan ditulis Akan terlepas dari kenifakan Itu terlepas dari sifat-sifat nifak Dan hadis ini Dari Anas bin Malik pelayan Rasulullah SAW Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah Di dalam musnadnya Dan di dalam sanatnya Ada seorang rawi Yang bernama Nubaid ibnu Umar Dan Nubaid ini Telah dihukumi oleh para ulama' sebagai seorang rawi yang majhul yang artinya adalah tidak diketahui tidak diketahui keadaannya apakah hafalannya kuat atau lemah. Karena rawi ini yaitu Nubaid bin Umar hanya memiliki satu hadis saja. Itu hadis yang kita sebutkan dan tidak memiliki hadis-hadis yang lain. Seorang rawi apabila hanya memiliki satu hadis maka sulit sekali untuk menentukan apakah hafalannya kuat atau tidak. Seorang rawi yang memiliki ribuan hadis maka bisa dibandingkan kekuatan hafalan dia dengan imam-imam yang lain. Kalau sesuai dan benar hafalan dia sama dengan yang dihafal oleh imam-imam yang lain, maka kita katakan bahasanya rawi ini adalah hafalannya kuat. Tapi kalau hanya memiliki satu hadis, tidak bisa kita menentukan kuat hafalannya atau tidak. Oleh karena itu rawi yang seperti ini dalam ilmu hadis itu dinamakan dengan rawi yang majhul dan sebuah sanad yang di dalamnya ada rawi seperti ini maka sanadnya doif yaitu lemah dan oleh karena itu hadis ini dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang doif artinya hadis yang lemah yang tidak bisa diamalkan dan bukan berarti kita mendorong saudara kita untuk bermalas-malasan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi ini Tidak Kita katakan silahkan kita bersemangat untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi Tapi berdasarkan hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu anhu Di dalam sahih Bukhari dan juga Muslim Salatun fi masjid hadha khairun min alfi salatin fi masiwahu illa al-masjidil haram Sholat sekali di masjidku ini yaitu di masjid Nabawi lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Bukan sepuluh kali lipat, bukan lima puluh kali lipat, bukan seratus, bukan dua ratus, tetapi seribu kali lipat. Sholat sekali di sini, sholat asar, seperti seribu kali sholat asar di masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram. Sholat duha di sini sekali, seperti seribu kali Salat duha di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Dan ini adalah keutamaan yang besar Dan anugerah yang besar dari Allah SWT Yang tidak sepantasnya orang yang sudah Jauh-jauh datang ke kota Madinah Untuk menyanyiakan kesempatan emas ini Memperbanyak amalannya Memperbanyak ganjarannya Di kota Madinah ini Jadi silahkan kita bersemangat untuk sholat di Masjid Nabawi berdasarkan hadis yang sahih ini tanpa kita batasi dengan bilangan 30 atau 40 atau 50 atau bilangan yang lain. Mengenai tahlilan ziarah kubur apakah diperbolehkan? Tahlil artinya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tahlil artinya mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini adalah amal soleh amal soleh dan kita diperintahkan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang soleh yang dinilai ibadah oleh Allah SWT. Membaca tahlil, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Maka ini adalah ucapan-ucapan yang tayyibah Yang seseorang apabila mengucapkannya Dia akan mendapatkan pahala yang besar Namun perlu kita ingat bahwasanya ibadah ini harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu dulu mengucapkan tahlil? Dengan cara apa? Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu mengucapkan tahmid, mengucapkan tasbih bersama para sahabat radhiyallahu anhum? Apakah dengan cara yang kita lakukan atau dengan cara yang lain? maka seorang muslim dan juga muslimah melihat kembali. Karena tahlil adalah disyariatkan dan caranya pun sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara mengucapkannya? Apakah beliau SAW pernah mengabarkan bahwasanya ada kekhususan mengucapkan tahlil pada malam-malam tertentu? Apakah ada keutamaan? Apakah termasuk cara yang benar? mengerjakan tahlil secara bersamaan dengan dipimpin oleh seseorang kemudian bersama-sama membaca tahlil adakah Rasulullah SAW pernah mengajarkan menentukan bilangan membaca, membaca tahlil bersama-sama seribu kali atau lima ratus kali atau kurang atau lebih maka ini adalah termasuk cara-cara kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW maka kita ikuti ibadahnya dan juga cara ibadahnya. Allah SWT memerintahkan kita untuk sholat dan telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara, cara sholatnya dan tidak diserahkan cara-cara sholat tersebut kepada masing-masing dari diri kita. Demikian pula tahlil. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperbanyak tahlil dan telah telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara mengucapkan atau mengerjakan ibadah ini. Oleh karena itu, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti beliau di dalam beribadah, baik waktunya, tempatnya, kefiahnya, jenisnya dan juga yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kalau yang dimaksud dengan tahlilan di sini adalah mengadakan acara setelah orang meninggal Kemudian mengadakan acara Tiga hari Tujuh hari Empat puluh hari Seratus Seribu Dan pada hari-hari tersebut mengundang Tetangga, teman Dan juga orang yang dikenal Untuk datang ke rumah Dengan membaca tahlil Membaca surah-surah tertentu menghadiahkan kepada orang yang meninggal kemudian makan bersama dan lain-lain maka para sahabat radhiyallahu anhum Rasulullah SAW di zaman beliau banyak orang yang meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup banyak keluarga dekat beliau yang meninggal Zainab Ruqayyah Ummu Kulthum Ibrahim Uthman bin Mat'un Zainab bin Huzaimah Khadijah Hamzah bin Abdul Muttalib Ini adalah keluarga-keluarga dekat beliau Yang meninggal ketika beliau SAW masih hidup Demikian pula para sahabat tercinta beliau Banyak di antara mereka yang meninggal ketika beliau SAW masih hidup. Apa yang beliau lakukan ketika ada salah seorang keluarga yang meninggal? atau tetangga yang meninggal atau sahabat beliau meninggal ini sudah disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu kewajiban kita meniru apa yang beliau lakukan. Di antara petunjuk beliau ketika ada orang yang meninggal adalah bertakziah yaitu mendatangi keluarga si mayit datang ke sana kemudian menghiburnya mengatakan bahwasanya ini adalah takdir Allah SWT dan bahwasanya si fulan adalah milik Allah SWT dan Allah yang mengambilnya maka dalam kau bersabar mengharap pahala dari Allah bahwasanya kita semua akan kembali ke sana mendoakan istighfar mendoakan kebaikan bagi orang yang ditinggalkan maupun yang meninggalkan dan di antara petunjuk beliau adalah mendatangi kuburan untuk mengucapkan salam, mendoakan dengan keselamatan dan mengikuti jenazah. Dan setelah dikuburkan, maka didoakan dengan ampunan dan supaya dikuatkan di dalam menjawab pertanyaan. Kemudian di antara petunjuk beliau adalah membantu makanan kepada keluarga yang ditinggal. Ketika meninggal sepupu beliau yaitu Ja'far bin Abi Talib di perang Mu'tah maka beliau SAW berkata kepada para sahabat isna'u li ali Ja'far ta'aman hendaklah kalian wahai para sahabatku membuat makanan bagi keluarga Ja'far saat itu Ja'far meninggalkan istri meninggalkan anak-anak. Maka beliau SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi keluarga yang ditinggal. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW ketika ada kematian dan itu yang bisa kita lakukan kepada orang yang ditinggal dan juga orang yang meninggalkan. Adapun acara tujuh hari dan juga yang lain yang tadi kita sebutkan, maka ini adalah ajaran Hindu yang masih tersisa yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan kalau kita mau menelaah dan ini dikabarkan oleh sebagian orang Hindu, bahkan dia termasuk ulama Hindu dan masuk ke dalam agama Islam. Mengabarkan kepada kita bahwasanya acara ini juga dilakukan oleh orang-orang Hindu sampai sekarang. Dan ini ada ada dasarnya di dalam beberapa tempat di dalam kitab mereka. Jadi ini adalah sisa-sisa dari ajaran Hindu yang masih ada dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Oleh karena itu, bagi yang sudah tahu, maka adalah dia kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, meninggalkan acara-acara seperti ini, dan kita alhamdulillah sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada agama Islam yang sempurna dan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini jauh lebih baik daripada ajaran-ajaran yang lain. Orang Islam yang tidak sholat dicap kafir. Tadi sudah kita sebutkan tentang khilaf para ulama, perbedaan para ulama. Ada sebagian yang mengatakan kalau dia meninggalkan sholat karena malas, padahal dia tahu kewajibannya, maka kita katakan ada sebagian ulama yang mengatakan itu kafir. Dan ada sebagian yang lain mengatakan tidak kafir. Bagaimana kalau orang itu meninggal? Apakah wajib disalati? Kalau orang tersebut ber, berpendapat atau mengambil pendapat bahwasanya orang tersebut meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak boleh dia mensalati Karena yang disalati hanyalah orang-orang Islam. Karena isi dalam solat atau isi di dalam solat jenazah adalah doa dengan ampunan, dengan rahmat, dan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang Islam. Adapun orang yang kafir maka tidak boleh didoakan dengan maghfirah, dengan ampunan dan juga dengan rahmat. Salat sunnah qabliyah asar tidak termasuk salat sunnah rawatib, namun ada sahabat yang melaksanakan salat sunnah qabliyah asar dilaksanakan sesudah salat asar. Pertanyaan apakah dibenarkan hal tersebut? Qobliyah sebelum asar ini bukan termasuk rawatib. Iya. Dan disunahkan kita untuk melaksanakan solat ini empat rakaat. Rasulullah SAW bersabda, Rahimallah imra'an Salla qabla al asar arba'an Allah SWT merahmati seseorang yang solat Empat rakaat sebelum asar Menunjukkan bahasanya disunahkan Sebelum asar Kita solat empat rakaat. Dan empat rakaat ini pahalanya tadi kita sebutkan akan diberikan rahmat oleh Allah, tetapi bukan termasuk sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah. Sholat rawatib 12 rakaat. Ini adalah dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya. Dan empat rakaat sebelum asar ini bukan termasuk rawatib. Oleh karena itu Dia bukan termasuk rawatib Apabila kita tidak kita laksanakan Atau tidak bisa kita laksanakan Maka Tidak ada sunnahnya untuk dikodok Tidak ada sunnahnya Untuk dikodok Adapun sholat rawatib Yang jumlahnya 12 rakaat Kalau kita rutin melaksanakannya Kemudian suatu saat kita ketinggalan Datang sholat duhur Terlambat sudah iqamah sehingga tidak sempat untuk melaksanakan sholat empat rakaat sebelum duhur atau datang sholat subuh terlambat sehingga tidak bisa sempat melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Maka kalau kita sering dan rutin melaksanakannya disunahkan untuk dikodok. Boleh dikodok pada waktu yang lain. Seperti misalnya kita ketinggalan qobliyah subuh kalau kita rutin melaksanakannya Maka boleh kita kodok Kapan mengkodoknya? Setelah sholat subuh Kita kodok dan pernah dilakukan Di zaman Rasulullah SAW Demikian pula boleh dikodok ketika waktu duha Ketika waktu duha Setelah atau sebelum kita melaksanakan sholat duha Kalau memang tadi kita belum melaksanakan Qobliya subuh karena ketinggalan Maka kita mengkodoknya ketika waktu duha Atau setelah sholat subuh oleh karena itu kalau di sini mungkin kita melihat setelah subuh kok ada orang yang sholat, mungkin tadi dia ketinggalan. Tapi itu yang bisa kita sampaikan karena waktunya habis. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan eh, insya Allah eh, sore hari besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama kita akan mempelajari tentang uh, ahkamut taharah yaitu tata, tata cara bersuci dan kita mulai dengan berwudu dan apabila ada kesempatan dan juga ada waktu luang kita akan mempelajari tentang tata cara mandi dan juga tata cara bertayamum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.